Tutur Tinula, sebuah sandiwara radio serial dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya kerajaan Majapahit. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-21 dengan judul Pemberontakan Lembu Sora. Dalam seri ke-621 ini, didukung oleh para pemain, Masji sebagai Tumenggung Wilamarta, Mogan sebagai Kider Kiderpana, Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, Ivona Rose sebagai Sakawuni, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Neni Haryoko sebagai Nyai Lembu Sora, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Nggih. Apa? Aduh, jupukno pacul. Apa arep kae iki? Nggih napa to, Ki? Kok ala. aku mau kok masuk hmm. angin. Wah, apa ora oleh. Nek masuk angin kedahe nggih kerokan. Ah, bener Neng Ning kuncine. Kerokan kok nganggo kunci. Kuncine bal pirik kayu putih. Oh. Niki balsem khusus kerokan. Oh. Ora pliket, hmm. ora bakal adem, ya. angete penak. Wis, gek ndangi kerokono iki. Bal pirik kayu putih Balsam khusus untuk kerokan. Aroma minyak kayu putihnya sangat terasa. Balpiri kayu putih dengan formula baru tidak lengket, tidak dingin dan hangat terus. Tonton toh, toh, orang lomo aneh ini. Balpiri iya. kayu putih, panten hebat. Pun buatan masuk angin. Anginnya minggat. Palpiri kayu putih, balsam khusus untuk kerokan. Produksi Artois Pharma. Tonton toh, toh, palpiri kayu putih, panten hebat. Anginnya minggat. Awedeng segera melancarkan siasat yang telah direncanakan oleh sang Ramapati majikannya. Bapak asuhnya, dia menemui Tumenggung Wilamarta di rumah kediamannya. Dan nampaknya Tumenggung Wilamarta menyambut dengan hangat kehadirannya. Tumenggung Wilamarta adalah bekas tangan kanan Kebo Anabrang. Dalam setiap persidangan nampak Tumenggung Wilamarta tidak pernah merasa puas. Karena itu Temenggung Wilamarta merasa sangat gembira mendengar hasutan yang dilancarkan oleh Rawadeng. Dan dia sama sekali tidak merasakan bahwa dirinya sedang dihasut, dicerumuskan, dijebloskan ke dalam kesukaran besar. Ah, sudah sejak lama aku menginginkan kesempatan ini. Lembu Sora telah membunuh Gusti Kebu Anabrang. Sehingga sekarang aku kehilangan pegangan. Sekarang ini aku ibarat anak ayam yang kehilangan induknya. Setelah Gusti Kebo Anabrang tewas di sungai tambak beras, maka segala harapanku dan teman-temanku pun ikut tewas. Dan semua ini gara-gara lembu sora. Bahkan sekarang lembu sora telah ikut mendalangi peristiwa pembunuhan Maisa Taruna, putra Gusti Kebo Anabrang. Ah, sekarang inilah saatnya untuk membalas dendam. Pokoknya sebelum dapat memusnahkan Lebu Sora berikut keluarganya, Tumenggung Wilamarta tidak akan merasa puas dan lega. Ya, baik. Baik. Kalau memang Gusti Ramapati merestui, aku akan sanggup membasmi mereka. Eh, sekarang aku harus menghubungi teman-temanku. Khususnya aku harus menghubungi Ki Derpanang. Kidrapana. Ki. Kidrapana. Kidrapana. Ki. Buka pintunya Kidrapana. Aku ingin bicara denganmu. Kidrapana. Oh, kau Wilamarta. Ada apa? Ada suatu hal penting yang harus segera kusampaikan padamu. Hmm, kalau begitu, masuklah. Kita bicara di dalam. Itu sebuah rencana yang bagus. Memang selama ini kita tidak pernah puas melihat jalannya persidangan perkara Lembu Sora. Tampaknya Gusti Prabu masih berusaha melindungi Lembu Sora dari ancaman hukuman mati. Tapi sekarang kita mempunyai alasan yang kuat Ki Derpana. Dan kita mempunyai kesempatan yang sangat bagus. Rawedeng telah menjelaskan perihal rencana itu padaku. Hmm. Menurut Rawedeng, Gusti Ramapati merestui kita semua jika memang kita bermaksud membunuh Lembu Sora setelah keluar dari Majapahit. Oh, aneh juga Gusti Ramapati itu. Dia sendiri yang mengusulkan agar Lembu Sora jangan dihukum mati, melainkan dihukum buangan sumur hidup. Kemudian, jadilah keputusan itu. Akhirnya Lembu Sora dihukum buang ke Tulembang. Tapi sekarang Mengapa beliau menganjurkan kita agar membunuh lembu Sora setelah keluar dari Majapahit? Ada apa sebenarnya? Aku semakin tidak mengerti. Orang-orang seperti Gusti Ramapati itu membuat pikiranku seringkali kebingungan. Orang-orang seperti beliau senantiasa membuat diriku seperti orang bodoh. Allah sudahlah, tidak panah. Itu bukan urusan kita. Urusan kita hanya satu, Ki ialah membunuh Lembu Sora, memusnahkan seluruh keluarganya demi arwah Gusti Kebu anabrang. Nah, selama ini kita telah kehilangan pengaruh, Ki. Semenjak kematian Gusti Kebu Anabrang, kita telah kehilangan segala-galanya, termasuk harapan-harapan di masa depan. Apa gunanya tetap tinggal di Majapahit, Ki, dan menjadi prajurit seperti ini? Tidak ada gunanya. Kita hanya menjadi serombongan orang-orang yang sakit hati. Kita tidak pernah diacukan lagi. Kita tidak pernah diperhitungkan lagi. Dan semua itu gara-gara lembu Sora. Ya, benar tuh Menggung Wilamarta. Kita memang pantas merasa sakit hati terhadap lembu Sora. Dan kita pantas mengambil tindakan balasan. Tapi bagaimana dengan yang lain? Ha, maksudku, bagaimana dengan teman-teman kita yang lain? Mereka pasti akan setuju kiderpana. Mereka pasti akan mendukung rencana kita. Tapi kita harus bergerak secara diam-diam, Ki. Uh, berapa kira-kira kita bisa mengumpulkan mereka semuanya? Uh, ada 20 orang. Aku yakin, Ki, kita dapat mengumpulkan lebih dari 20 orang. Paling tidak 30 orang. Kita tidak perlu membawa-bawa orang yang tidak dapat dipercaya, Ki Durpana. Kita harus memilih mereka dengan cermat. Hmm, baiklah, baik. Halo, Kapan kita harus bergerak, Tumenggung Wilamarta? Kita lihat saja nanti, Kiderpana. Kapan Lembu Sora dan keluarganya meninggalkan istana Majapahit? Nah, pada saat itulah kita bergerak, Ki. Tapi kita harus membuat persiapan lebih dulu, Ki. Aku akan menghubungi teman-teman kita. Kau pun jangan tinggal diam, Ki. Kau juga harus menghubungi mereka. Ah, membakar semangat dendam mereka dan memberikan alasan yang kuat agar mereka tidak ragu-ragu Ki Derpana. Baik, baik. Nah, ah Ki Derpana, aku kira cukup. Kita bertemu kembali besok malam ya. Baik, Tumenggung Wilamarta. Selamat berjuang. Kita bunuh lembu sora demi arwah Gusti Keboan Abrang. itu di rumah kediaman Lembu Sora. Nyai Lembu Sora nampak tengah sibuk mengadakan persiapan untuk meninggalkan Majapahit. Sementara itu Lembu Sora duduk di pendopo rumah kediamannya, ditemani Sakawuni dan Arya Kamandanu. Lembu Sora kelihatan sangat prihatin. Demikian pula Arya Kamandanu dan Sakawuni. Suasana serba murung, murung dan sedih. Ya, akhirnya seperti inilah kejadiannya Kamandanu. Rupa-rupanya pengabdianku kepada Majapahit harus berakhir sampai malam ini. Paman Sora, jangan patah semangat. Paman masih bisa berjuang di luar Majapahit. Kau tidak perlu menghibur orang tua seperti aku ini, Nini Sekawuni. Tapi baiklah, aku senang mendengar kata-katamu. Setidak-tidaknya kata-katamu masih menunjukkan rasa persahabatan. Setidak-tidaknya kata-katamu masih dapat membuat hatiku merasa sejuk. Nyi Apa? Aduh, jupukno pacul. Apa arek kae iki? Nggih napa to, Ki? Kok ala. Wong mau kok masuk angin. Wah, apa ora oleh? Nek masuk angin kedahe nggih kerokan. Ah, bener ta? Ning kuncine. Kerokan kok nganggo kunci. Kuncine balpiri kayu putih. Oh. Niki balsem khusus kerokan. Oh. Ora pliket, hmm. ora bakal adem, ya. angete penak. Wis, ndangi. kerokono bal Balpiri kayu putih Balsam khusus untuk kerokan. Aroma minyak kayu putihnya sangat terasa. Balpiri kayu putih dengan formula baru. Tidak lengket, tidak dingin dan hangat terus. Toh, toh, toh, orang lomo aneh ini. Balpiri iya. kayu putih, pancen hebat. Pun buatan masuk angin. Angine minggat. Balpiri kayu putih, balsam khusus untuk kerokan. Produksi Artois Pharma. Hmm, toh, toh, toh, palpiri kayu putih, pancen hebat. Angine minggat. Paman lembu suara jangan berkata seperti itu. Paman sudah saya anggap sebagai orang tua sendiri. Semenjak kematian ayahanda banyak kapuk, Paman Lembu Sora selalu mendampingi saya, membimbing saya, dan membesarkan harapan saya. Ya, iya. Memang semuanya akhirnya akan berlalu. Entah kita dapat menerimanya atau tidak, semuanya pasti akan berlalu bersama sang waktu. Sekarang apa rencanamu selanjutnya, Kamandanu? Maaf, Paman Nembusora. Sekarang ini hati saya sedang gelisah. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Sebenarnya saya sangat menyayangkan orang seperti Paman Lembu Sora harus dibuang dari Majapahit. Kalau memang itu merupakan keputusan pemerintah Majapahit yang mendapat restu dari Gusti Prabu, siapa yang bisa menolak? Ah, sudahlah Kamandanu. Untukku, untuk Lembu Sora, segalanya sudah berakhir. Riwayat pengabdianku kepada Majapahit harus tutup malam ini. Sedangkan kalian berdua masih mempunyai kesempatan yang leluasa. Kalian berdua harus tetap tinggal di Majapahit dan membangun negeri ini dari dalam. Kalian harus tetap teguh kepada pendirian, kepada keyakinan akan segala sesuatu yang baik dan benar. Itulah pesanku. Terima kasih Paman Nemusora. Terima kasih atas nasihat-nasihat Paman. Pada saat itulah muncul Nyai Lembusora dari ruangan dalam. Wanita setengah tua itu segera duduk di sebelah suaminya, ikut melibatkan diri dalam suasana percakapan yang serba sendu. Sendu dan menyedihkan. Bagaimana dengan anak-anakmu, Nyai? Mereka sudah tidur, Kakang Lembu Sora. Lembu Kiring sedang membenahi perkakas di belakang. Kasihan mereka. Kasihan mereka terpaksa menjadi korban akibat perbuatan orang tuanya. Kadangkala aku sempat berpikir demikian. Mungkin aku hanya mementingkan diriku sendiri. Mungkin selama ini aku hanya bekerja untuk kepentingan sendiri dan telah mengabaikan perkembangan serta pertumbuhan anak-anakku. Ah, jangan berkata seperti itu, Kakang Lempu Sora. Mereka semuanya bangga kepadamu. Mereka bangga mempunyai seorang ayah seperti Kakang Lempu Sora. Ya, mereka sama sekali tidak pernah mengeluh. Mereka juga tidak pernah mengungkapkan rasa kecewa. Sungguh, Kakang. Mereka benar-benar bangga menjadi putra-putri Lembu Sora. Iya, mereka bangga. Tapi aku dapat melihat apa yang sedang mereka rasakan, Nyai. Aku ini orang tua mereka. Paman Lembu Sora, menurut pendapat saya, sebaiknya Paman Lembu Sora jangan berkecil hati. Kasihan putra-putri Paman Putra-putri Paman Lembusora membutuhkan sekali keteladanan dari para orang tua mereka. Putra-putri Paman Lembusora membutuhkan semangat juang, membutuhkan pedoman untuk meraih masa depan mereka sendiri sebagai insan yang bebas merdeka. Benar, Paman. Jika Paman Lembusora sendiri sudah patah semangat, bagaimana dengan putra-putri Paman? Jika orang-orang tua sudah tidak berdaya, jika orang-orang tua sudah kehilangan arah tujuan hidupnya, Bagaimana nasib dengan orang-orang muda, Paman? Justru seperti saat-saat sekarang ini, Paman Sora harus menunjukkan sikap kepahlawanan. Sikap seorang pendekar sejati yang berjuang tanpa pamrih. Oh, maaf Paman Sora, Saya tidak berani menasihati Paman. Saya hanya menginginkan agar Paman Sora tetap tegar berdiri dan hendaknya Paman Lembu suara mewariskan bakat-bakat Paman yang cemerlang sebagaimana seorang panglima perang. Sudahlah, kau tidak perlu memuji-muji Lembu suara setinggi langit. Kau tidak perlu menyanjung-nyanjung aku setinggi gunung sekawuni. Tidak, Paman Lembu suara. Saya tidak bermaksud memuji ataupun menyanjung. Saya mengatakan apa adanya. Menurut pendapat saya, Keteladanan yang telah diberikan Paman Lembu Suara kepada seluruh prajurit Majapahit dari dulu hingga sekarang ini adalah merupakan harta kekayaan yang tiada ternilai bagi orang-orang yang lebih muda, Paman. Saya sendiri banyak belajar tentang ketabahan dan keteguhan dari Paman Lembu Suara. Terima kasih, Nini Sakawuni. Terima kasih atas ketulusan hatimu. Nah, kukira cukup. Lebih baik kalian segera pergi. Aku merasa tidak enak. Sekarang ini aku sudah tidak diakui lagi sebagai penggawa kerajaan Majapahit. Bahkan mulai besok pagi, aku sudah harus meninggalkan Majapahit. Dan aku bersama keluarga aku akan menjadi orang buangan selama-lamanya. Lebih baik kalian segera pulang. Jangan terlalu lama berada di rumah ini. Sebenarnya, kami ingin sekali mengantarkan Paman Nembusora. Tapi sayang sekali, kami tidak diperbolehkan mengantarkan Paman Nembusora. Iya, Paman. Kalau saja kami diperbolehkan, oh, <sighs> ingin rasanya kami mengantarkan Paman Lumbusora sampai ke perbatasan Majapahit. Tidak usah, Kamandanu. Dan kau juga, Nini Sekawuni. Aku percaya ketulusan hati kalian. Tapi sekali lagi aku peringatkan, berhati-hatilah selama tinggal di istana ini. Hidup di lingkungan istana jauh berbeda di tengah-tengah masyarakat bebas. Hidup di sini bukan hanya dibutuhkan ketulusan hati, bukan hanya dibutuhkan keberanian ataupun jiwa kepahlawanan, tapi lebih daripada itu semua. Kalian harus pandai-pandai menahan diri. Kalian harus pandai-pandai membaca suasana, sehingga kalian tidak terjebak atau terperangkap oleh tipu daya musuh-musuh dalam selimut. Terima kasih, Paman. Kami akan melaksanakan segala petunjuk ataupun petuah Paman Lembusora. Maaf, Paman Lembusora. Maaf, Nyai. Kami harus pergi sekarang. Selamat jalan, Paman Lembusora. Selamat jalan, Nyai. Selamat tinggal, Nini Sakawuni. Rupa-rupanya kita harus berpisah sampai di sini. Ah, sudahlah. Ini hanya perkara biasa. Ada pertemuan, ada pula perpisahan. Itulah renda-renda kehidupan. Itulah isinya kehidupan ini. Semuanya serba dua. Tak ada yang bisa berdiri sendiri. Nah, selamat tinggal anak-anakku. Pandai-pandailah kalian menjaga diri. Kalau memang Sang Hyang Widi menghendaki Suatu saat kita pasti akan memperoleh kesempatan untuk bertemu kembali. Selamat tinggal anak-anakku. <laughs> Demikianlah, pagi-pagi sekali sebelum matahari terbit, Lembu Sora dan keluarganya berangkat meninggalkan Istana Majapahit. Mereka berangkat menuju ke tempat pembuangan dengan mengendarai sebuah kereta. Lembu Sora sendiri duduk sebagai kusirnya. Sementara itu istrinya dan putra-putrinya duduk di bagian belakang. Kereta terus bergerak semakin lama semakin jauh meninggalkan Istana Majapahit. Tiba-tiba lembu Sora menarik tali kekang kudanya dan kereta pun perlahan-lahan berhenti. Mengapa berhenti kakang lembu Sora? Apakah ada yang ketinggalan? Ada, Nyai. Ada yang ketinggalan. Kau tahu apa itu? Itulah kenang-kenangan kita semasa masih tinggal di Majapahit. Uh. Iya, Majapahit. Dulu tempat ini masih merupakan hutan belantara. Majapahit masih berwujud suasana hutan yang ganas dan buas. Sudahlah, Kakang. Untuk apa mengenang cerita lama? Tidak ada gunanya, bukan? Mengenang cerita lama hanyalah akan membuat sakit hati kita sendiri. Untuk apa? Lebih baik kita menatap ke arah masa depan, Kakang. Benar, Nyai. Majapahit memang tidak pernah berubah. Barangkali nasib kita yang berubah. Nasib kita yang bergeser. Ya, baiklah. Ayolah Nyai, kita lanjutkan perjalanan ke Tulembang. Sora kembali menghentakkan tali kekang kudanya. Dan dua ekor kuda berwarna coklat tua itu pun kembali bergerak menarik kereta. Perlahan-lahan kereta berjalan dan semakin lama semakin cepat. Nyi. Apa? Aduh, no pacul. Apa arit kae Nyi? Nggih napa to Ki? Alah, wong warok kok masuk angin. Apa ora Nek masuk angin kedahe nggih kerokan. Ah bener ta? Ning kuncine. Kerokan kok nganggo kunci. Kuncine bal kayu putih. Oh. Niki balsem khusus kerokan. Oh. Ora pliket, hmm. ora bakal adem, ya. angete penak. Wis, kendangi kerokono iki. Bal kayu putih Balsam khusus untuk kerokan. Aroma minyak kayu putihnya sangat terasa. Balpiri kayu putih dengan formula baru. Tidak lengket, tidak dingin dan hangat terus. Tonton toh, tahan. orang lomo aneh ini. Yeah. kayu putih, panten hebat. Pon boten masuk angin. Oh, Angine winggat. Palpiri kayu putih, balsam khusus untuk kerokan. Produksi Artois Pharma. Tonton toh, tahan. palpiri kayu putih, panten hebat. ini minggat. Mitra Karimata, Anda masih menyimak serial Sandiwara Radio Tutur Tinular di 1033 Karimata, Kebanggaan Madura. Pagi-pagi sekali Lembu Sora dan keluarganya berangkat meninggalkan istana Majapahit. Tak seorang pun berani menyapa mereka di sepanjang perjalanan. Prajurit-prajurit Majapahit hanya mengangguk kecil setiap kali kereta yang ditumpangi Lembu Sora lewat di hadapannya. Lembu Sora sendiri yang bertindak sebagai kusirnya, sementara anak-anak dan istrinya duduk di bagian belakang. Ketika hampir sampai di perbatasan kota Raja Majapahit, Lembu Sora menarik tali kekang kudanya. Uh, ada apa kakang Lembu Sora? Apakah ada yang ketinggalan? Mengapa berhenti? Eh, uh, kurasa ada yang ketinggalan, Nyai. Apa itu, Kakang? Seberkas kenangan Kenangan hidup kita bersama Majapahit. Kenangan hidup kita di samping Gusti Prabu Kertarajasa Jayawardana. Itulah barang-barang yang harus kita tinggalkan. Dan mungkin masih bisa ditambah lagi, Nyai. Pengabdianku, pengabdianmu sebagai istri Lembu Sora selama ini. Pengabdian kita kepada Majapahit tercinta akhirnya terpaksa harus kita tinggalkan. Aku sendiri tidak ah. tahu, Kakak. Akhirnya semuanya harus terjadi seperti ini. Ya, semuanya harus berakhir seperti ini. Tapi setidak-tidaknya kita boleh merasa bangga dan puas, Nyai. Lihatlah, coba perhatikan baik-baik. Iya, kakak. Majapahit sudah berhasil berdiri dan sekarang menjadi sebuah negeri yang megah. Majapahit semakin dewasa. Dan aku yakin, Majapahit akan semakin tangguh menghadapi rintangan-rintangan. Sekarang marilah kita layangkan pandangan kita ke masa-masa silam, Nyai. Dulu, tempat ini masih wujud hutan belantara. Iya. Tidak seorang pun berani menghuni tempat ini. Tidak seorang pun berani datang dan menjamah tempat ini. Dulu tempat ini bernama hutan tarik. Dan sekarang lihatlah. Lihatlah perbedaannya. Iya. Rumah-rumah sudah berdiri. Orang-orang sudah banyak tinggal di daerah ini. Lahan-lahan pertanian sudah dibuka. Sawah-sawah yang subur, pohon-pohon pinang yang tumbuh rimbun, dan tanaman buah-buahan yang tumbuh dengan subur. Dan lihatlah Nyai, lihatlah menara kerajaan itu. Lihatlah puncak istana Majapahit dari tempat ini. Bukankah kita boleh merasa bangga? Kita ikut ambil bagian Nyai. Hidup kita tidak sia-sia. Hidup kita telah menghasilkan sesuatu betapapun kecilnya peranannya. Aku, Lemusora Sora, dan kau istriku. Kita semua telah ikut mendarma baktikan seluruh hidup kita untuk kemajuan negeri ini. Kita mulai merasa bangga dan lega. Sudahlah kakak Lembu Sora. Tidak ada gunanya kita menghibur kesedihan ini dengan kata-kata seperti itu. Tidak, Nyai. Ini bukan sekedar penghibur diri. Ini adalah suatu kenyataan Kenyataan yang tidak dapat dipungkiri oleh siapapun juga. Nama Lembu Sora dan keluarganya akan tercatat di dalam sejarah. Kita boleh menjadi orang-orang yang dilupakan, tapi kita pernah memeras keringat. Kita pernah bekerja keras dan meninggalkan jejak-jejak yang baik bagi anak-anak muda di masa yang akan datang. Sungguh, Nyai, aku benar-benar merasa bangga. Tapi bagaimana dengan keadaan kita sekarang, Kakang? Apa artinya sebuah kebanggaan? Kalau akhirnya kita harus hidup di tempat pembuangan. Itu tidak menjadi soal, Nyai. Sekalipun Lembu Sora dan keluarganya dibuang ke atas langit, sejarah akan tetap mengatakan kebenaran. Sejarah tidak dapat dipalsukan sekalipun oleh mulut-mulut para dewa. Sejarah tidak akan bisa diputarbalikan sekalipun oleh pikiran-pikiran cemerlang manusia. Sejarah adalah kebenaran dan kebenaran adalah sejarah itu sendiri. Dan kita harus bangga karena kita berpihak kepada kebenaran, kepada sejarah. Ya, bahwa sekarang ini kita harus menempuh jalan yang penuh kepahitan. Bahwa sekarang ini kita harus menjalani hidup sebagai orang-orang buangan. Kita harus maklum, Nyai. Iya, kakak. Kita harus menerima nasib dengan dada yang terbuka. Kita harus tahu bahwa Majapahit sekarang ini banyak dihuni oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Orang-orang yang bermaksud memalsukan kebenaran. Dan orang-orang seperti itu, suatu saat nanti pasti akan terbuka kedoknya. Dan dia tidak akan tahan melawan kebenaran sejarah. Sudahlah Kakang Sora, Tak ada perlunya kita membicarakan lagi persoalan-persoalan seperti itu. Kita sekarang sudah menjadi orang-orang tua. Ditambah lagi harus menjadi orang-orang buangan. Orang-orang yang diasingkan. Orang-orang yang dikucilkan oleh pemerintah Majapahit. Kita harus mulai mawas diri, kakak. Kita tidak boleh terseret di dalam kesedihan di masa lalu. Benar, Nyai. Kau benar sekali. Mungkin mulai sekarang kita harus belajar melupakan segala sesuatu yang menyangkut pemerintahan Majapahit. Semuanya itu sudah menjadi bagian kehidupan masa lalu kita. Sekarang marilah kita lihat ke depan, ke Tulembang. Di sanalah kita akan hidup untuk selama-lamanya. Di sanalah tempat tinggal kita barangkali sampai akhir hayat kita. Nah, Nyai, mari kita teruskan perjalanan. Uh, Selamat tinggal Majapahit. Uh, Gusti Prabu, perkenankanlah Lembu Sora pergi. Perkenankanlah hambamu ini berangkat meninggalkan tugas-tugas dan kewajiban sebagai seorang pengawak raja. Selamat tinggal Gusti Prabu Kertaraja Sajaya Wardana. Iya, iya, iya. Thank you. Masuklah Temenggung Milawarta. Masuk dan duduklah. Ah, bagaimana? Aku mendengar Lembu Sora dan keluarganya sudah berangkat meninggalkan Majapahit. Benar, Kiderpana. Mereka sudah berangkat pagi-pagi sekali. Ah, apakah mereka dikawal oleh para prajurit? Ah, tidak, Ki. Tidak. Mereka berangkat tanpa pengawalan. Bahkan Lembu Sora sendiri yang bertindak sebagai kusir keretanya. Ah, bagus. Bagus itu. Itu akan sangat memudahkan pekerjaan kita, Tumenggung. Lalu bagaimana sekarang? Apakah kau sudah menghubungi teman-teman kita? Aku sudah mendapatkan 20 orang prajurit yang kukira bisa dipercaya, Ki. Hmm. Ah, bagaimana dengan kau sendiri, Ki Derpana? Aku juga sudah mendapatkan 15 orang prajurit. Hmm. Mereka adalah prajurit-prajurit pilihan yang cukup handal. Lima di antaranya mereka telah mempunyai pengalaman di dalam berbagai peperangan besar. Kalau begitu, Ki, kita mempunyai 35 orang prajurit. Apakah jumlah itu cukup memadai, Ki? Hmm. Nah, bagaimana menurut pendapatmu? Apakah masih perlu kita tambah lagi? Aku kira sudah cukup Temenggung Bila Marta. Kalau hanya membunuh Lembu Sora dan keluarganya, kita tidak membutuhkan 100 orang prajurit. Lembu Sora memang seorang pendekar tangguh. Tapi dia pasti akan kerepotan menghadapi kita sambil melindungi keluarganya. Kalau begitu bagaimana? Apakah kita bisa berangkat sekarang? Kira-kira sekarang ini Lembu Sora dan keluarganya sudah sampai di mana tuh Manggung? Mereka pasti sudah tiba di tepian hutan Tarik, Ki. Kita bisa mencegat mereka di sebelah utara desa Simping. Kukira tempat itu sangat tepat untuk menggerebek Lembu Sora dan keluarganya. Kalau kita serang sam mendadak, lembu sora pasti akan kerepotan. Dan mereka tidak akan mempunyai jalan untuk meloloskan diri. Nah, kalau begitu, marilah kita bersiap-siap. Oh ya, Tumenggung Wilamarta. Bagaimana dengan Gusti Ramapati? Eh, uh, apa maksudmu, Kiderpana? Kita ini tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan Gusti Ramapati. Kita hanya mempunyai urusan dengan Lembu Sora dan keluarganya. Rawedeng hanya mengatakan kepadaku bahwa Gusti Ramapati akan merestui jika kita bermaksud membinasakan lembu sora. Itu saja, Ki. Selanjutnya, kita tidak mempunyai sangkut paut apapun juga dengan Gusti Ramapati. Hmm, begitu. Ya, baiklah. Marilah sekarang kita mengadakan persiapan. Tumenggung Wilam Marta dan Kider Panas segera memanggil teman-temannya. Dan benar, mereka semuanya berjumlah 37 orang berikut Kider Panas dan Tumenggung Wilam Marta sendiri. Setelah dirasa semuanya cukup memuaskan, mereka pun bergerak meninggalkan lorong-lorong istana Majapahit. Mereka terus bergerak menuju alun Majapahit. Dua orang prajurit jaga buru-buru membuka pintu gerbang begitu melihat kehadiran mereka. Dan Tumenggung Wilamarta bersama orang-orangnya segera menggebrak kudanya menerobos pintu gerbang. Ya, ya, ya, ya. 你。 Aduh, no pacul, apa arit kaenyi? Nggih napa toki. Ki? Kerokan. Alah, wong warok kok masuk angin. Wah, apa ora Nek masuk angin, kedahe nggih kerokan. Ah, bener toh. Neng kunci kuncine. Kerokan kok nganggo kunci. Kuncine bal pirik kayu putih. Oh. Niki balsem khusus kerokan. Oh. Ora pliket, hmm. ora bakal adem, ya. angete penak. Wis, kendangi kerokono nyi. Bal pirik kayu putih, balsem khusus untuk kerokan. Aroma minyak kayu putihnya sangat terasa. balpiri kayu putih dengan formula baru. Tidak lengket, tidak dingin dan hangat terus. Toh, toh, tahan. lomo aneh ini. balpiri iya. kayu putih, panten hebat. Pembuatan masuk aneh. Wangi minggat. balpiri kayu putih, balsam khusus untuk kerokan. Produksi Artois Pharma. Tahan, toh, toh. Wah, pilih kayu putih, pancen hebat, angine minggat. Wah, siapa mereka itu tadi? Mengapa mereka harus kita beri jalan meninggalkan pintu gerbang, ha? Kau tidak perlu tahu, kawan. Ah. Itu urusanku. Ah, bagaimana bisa begitu? Kita harus tahu siapa mereka Mengapa tiba-tiba kau mengajak membuka pintu gerbang? Dan seolah-olah membiarkan mereka pergi begitu saja. Tidak biasanya kita bertugas seperti ini. Biasanya kita menahan siapapun juga yang bermaksud keluar dari pintu gerbang ini dan memeriksanya. Ah, ada apa sebenarnya? Tidak ada apa-apa. Ah, tidak ada apa-apa. Bagaimana kau ini? Ha? Ah? Kita harus tahu. Kita ini petugas. Kita mempunyai aturan-aturan di dalam menjalankan tugas. Ah, kau jangan cerewet. Ah, kalau kau merasa kurang puas, kau boleh menghadap Gusti Ramapati dan menanyakannya. Bagaimana? Apakah jawaban ini cukup memuaskan hatimu? Hah? Ah, baiklah. Rupanya ini merupakan perintah tidak langsung dari Gusti Ramapati. Tutup mulutmu. Oh, kalau kau masih juga penasaran, akan kuadukan kepada Gusti Ramapati. Ah, Pangkat keprajuritanmu bisa dicopot dan kau bisa dipecat atau bahkan kepalamu bisa dipenggal. Oh, Sudahlah, jangan cewek, jangan ngomel-ngomel. Kita ini orang-orang kecil. Kita tidak akan pernah tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang besar, orang-orang di atas sana. itu Tumenggung, Bila Marta dan Kiderpana sudah berangkat? Uh, sudah, Gusti. Mereka membawa 35 orang prajurit pilihan. Bagus, bagus sekali. Aku yakin rencana kita ini tidak akan gagal. Lembu Sora dan keluarganya pasti akan binasa di tengah perjalanannya ke Tulembang. Lalu, apa yang harus kami lakukan sekarang, Gusti? Hmm, Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Hmm. Sekarang begini, Rabedeng Dan kalian juga, Rabanyak, Rapangsa, dan Rayuyu. Kalian berempat segera memilih prajurit-prajurit yang baik. Kumpulkan mereka di halaman rumahku ini. Baik, Gusti. Berapa orang seluruhnya? Uh, jangan kurang dari 300 orang. Dan mereka harus benar-benar prajurit pilihan. Nah, kerjakan. Sementara aku akan segera menghadap Gusti Prabu. Ada apa Paman Ramapati? Mengapa Paman tergopoh-gopoh datang menghadap tanpa kupanggil? Oh, ampun Gusti Prabu. Hamba hendak melaporkan sesuatu yang sangat penting Gusti. Tentang apa Paman? Tentang keberangkatan Adi Lembu Sora dan keluarganya Gusti. Bukankah mereka sudah berangkat sejak pagi tadi? Aku sudah mendapat laporan dari Paman Nambi. Bahkan aku sempat melihat kereta Paman Lembusora meninggalkan pintu gerbang istana Majapahit dari atas menara kerajaan. Ampun Gusti Prabu. Memang Adi Lembusora dan keluarganya sudah berangkat meninggalkan istana Majapahit. Tapi ada sesuatu yang sangat mencurigakan Gusti Prabu. Mencurigakan? Ada apa Paman? Ada dua orang bekas anak buah kebo Nabrang yang pantas dicurigai, Gusti Prabu. Mereka adalah Tumenggung Wilamarta dan Kiderpana. Menurut laporan Rawedeng, salah seorang anak asuh hamba, dua orang itu telah mengumpulkan 35 orang prajurit Majapahit dan mereka bergegas menyusul Adi Lembu Sora. Mereka nampak terburu-buru sekali Gusti Prabu. Hamba khawatir mereka mempunyai maksud-maksud yang tidak baik seperti telah hamba kebukakan sejak semula. Jika lembu Sora dan keluarganya sampai dibuang ke Tulembang, maka pasti ada kelompok yang merasa tidak puas. Dan kelompok itu pasti adalah bekas orang-orang kebo Anabrang. Dan rupanya mereka dipimpin oleh Tumenggung Wilamarta serta Kiderpana Gusti. Apakah mereka sudah berangkat sekarang ini, Paman Ramapati? Ampun, Gusti Prabu. Mereka sudah berangkat. Dua orang penjaga pintu gerbang telah memberikan laporan kepada hamba. Inilah yang semula hamba khawatirkan, Gusti Prabu. Sekarang semuanya terserah kebijaksanaan Gusti Prabu. Hamba siap menjalankan perintah. Huh. Ah, baiklah, Paman. Terima kasih atas laporanmu. Sekarang siapkan prajurit-prajurit Majapahit secukupnya. Kejar Tumenggung Wilamarta dan Kiderpana. Mereka tidak boleh berbuat semau-maunya. Mereka harus dicegah. Mereka tidak boleh menyentuh Paman sora dan keluarganya. Kalau sampai Paman sora atau keluarganya ada yang cedera, mereka harus bertanggung jawab. Ampun Gusti Prabu. Bagaimana kalau mereka tidak mau dicegah? Kalau mereka tidak mau dicegah, dan mereka ternyata bermaksud buruk terhadap Paman Lembu Sora, berikut keluarganya. Dan mereka tetap ingin melaksanakan niat buruknya itu. Paman Ramapati kuberi wewenang untuk menangkap mereka semuanya. Kalau mereka memberikan perlawanan, Paman Ramapati kuberi wewenang untuk memusnahkan mereka. <laughs> Abai Gusti Prabu, hamba siap menjalankan perintah Gusti Prabu. Mudah-mudahan saja Rawedeng dan teman-temannya dapat melunakkan hati Tumenggung Wila Marta serta Kiderpada. Kami akan berusaha memecahkan persoalan ini dengan jalan lunak Gusti Prabu. Tapi kalau memang dua orang itu nekat berbuat yang tidak-tidak, kami terpaksa akan menggunakan wewenang yang telah Gusti Prabu berikan kepada hamba. Hamba mohon diri Gusti Prabu. Berangkatlah, Paman. Nasihat itu menggumilah Marta dan Kiderpana. Selanjutnya aku menunggu laporan Paman Ramapati. Nah, saudara pendengar, Bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikutilah terus drama radio serial Tutur Tinular.